Jadi kita ini mayoritas atau minoritas secara kualitatif? Minoritas. Loh minoritas kok kok kepingin presiden iki gubernur iku wong kan minoritas ngono lho. Apa yang harus kita perbuat? Kita siapa minoritas kita-kita? Ayo. Wong identitas sih. Ngerti maksudku ya? Ya wajar, upama aja meneko Ahok. Ponakane iblis jadi gubernur aku gak, gak kaget. Wajar. Lawadu asyamsa si fi yamini wal komaro fi yasari lan atruka hadal amr. Ngono cari Kanjeng Nabi. Mari ditawani. Tawani harta, kekuasaan dan wanita. Meskipun mereka meletakkan tang matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan urusan dari Allah yang berupa tauhid ini. Ngono carane. Lah saiki Muhammad siji pundi sering ngene. <laughs> ya tak Ya ta? Nyun sewu lho, ya aku kate ngomong terang-terangan yo ya, gak. Lah ngono sih saiki. Iki anak calon bupati ini iki ini kok gorong teko. Nggih ta mboten? Eh, kembali ke Muhammad ya apa carane? Wong malah ndoleki srengenge ya Meskipun mereka meletakkan serengenge di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku tidak akan aku tinggalkan. usah Saiki <coughs> <coughs> Lho sakit apa yai? Arek-arek kula gawe gedung lho gak dadi-dadi. Butuh nopo sampean? Ya iku semene jek kurang iku. Karo gendenge. Oh, nggih nggih nggih. Terus calon bupatine ngekeki semen. Jadi caranya gak kau terus endi bulan ya gak pakai retorika uslub. <coughs> Arek-arek iku genteng gak mari-mari lho. Ngono carane ya. Jadi ono partai sing langsung nyang-nyangan ana partai sing rada alus ana partai sing berlagak gak butuh ya misalnya aku, Pak Muzamil calon gubernur aku ketua partai ada dua ketua partai wis ngomong sama Muzamil aku ngomong ku siji Pak Muzamil partai kami itu tidak butuh dana jadi kita tidak minta apa-apa cuman kalau ada nanti bisa untuk menjaring pesantren-pesantren. Oh no. Ayo <laughs> ya, sami mawon niku. Mek gayane seje ngene ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, faktual ini muslim apa bukan kita ini mayoritasnya? Faktual tidak. KTP iya, selawatan panjang iya, sembahyang ya iya. Kan gitu. Tapi kan ustaz, ya apa mana anjene ngono jadi sangat wajar. Ahok terpilih apa tidak itu cermin orisinal dari mayoritasi muslim itu secara kualitatif. langsung sih. Jadi ya, ojo gumun kan. Jadi kalian memang tertindas. Mulanya aku nggak emak iya. Dan aku melepaskan diri dari semua konsep negara, konsep segala macam. Apakah saya menolak NKRI? Aku eh, gak nolak NKRI, cuman aku gak ngakoni. Loh, jadi makar. Loh gak makar. Gak nggak KTP, aku nggak KTP tapi dakoh itu. Ya wes gak apa-apa tak nggak KTP saya kon. Iku sedekah aku. Toleran ta aku. Tasamuh ta. Dan aku gak ngelanggar hukum ta. Apa nih aku yang salah ndek gini? Aku memenuhi semua peraturan kok. gak ada masalah kok. Lampu merah aku ya leren. Lah wis ah. Apa salah saya? Lu tambahan warga negara apa bukan? Lu nek soal warga negara saya cekar penduduk, nek penduduk saya pasti. Kalau warga negara itu urusan agak kualitatif. Warga dari sebuah negara. Saya iki negara teman ta iki? Iki negara tak kayak ngene iki. Masa ngene negara? Terus kon kon ngongkon aku dadi warga nih siapa masa iki negara sih. masa imam Lah ngono sih gampangane. Ngene iki duduk negara. negoro. negara? Wong sing disebut mana kehadiran negara maksudnya kehadiran pemerintah. Wong karo bedane pemerintah karo negara arek-arek. Ya apa sih? Sing teko iki gak ada sing bedane negara karo pemerintah mana lembaga negara, semua lembaga pemerintah menganggap dirinya lembaga negara. Bukan. Dalam konsep saya loh. Menurut aku sih bener ngono iku. Iku duduk negara. Presiden itu kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Jadi kita tidak punya kepala negara. Mahkamah Agung itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kantor bupati itu milik negara, bukan milik pemerintah. Lah iki digital lake banget. KPK itu lembaga negara. Tidak boleh dilantik oleh kepala pemerintahan. Wong yang nomor satu diawasi itu kepala pemerintahan. Disilang sengkarut kayak gini kok. Terus aku kan jadi warga negara. Aku warga negara gak apa-apa. Ungkon apa-apa ya gak apa-apa kok. Ya wis tak ngaku wis. Wong buktine kon mengaktifkan SIM card iku kan ya jeneng sapa ae iso to. Iya to? Wong ora pengapen ngono kok. Kamu jangan menyuruh saya tegas, wong kamu sendiri pelintut pelindut kok. Kan gitu. Dan ini di semua bidang kayak begitu deh. Apakah saya melawan? Oh, kamu sing melawan tak ewangi kok niki. Arah-arah kate ngamuk tak enggak terus hari ini. Kurang apa lagi ngewangi. Itu 93 laskar di Magelang, di Muntilan sudah akan membakar seluruh toko-toko Cina. 93 laskar. Pak Muzamil tahu itu. Selamat ya hari cek takon aku cak. Yang apa pendapat sampean ini yang angsal ta kulon ini nika ini ngejur nih Ngono hari Nah aku gelem rodok ngeladani mergo duduk om Maduro nah, Maduro aku salah kalimat kena aku wong wak yai siapa namanya ya Khalil Ake wong arek santri-santri ngamuk di toko-toko Cino, ini gereja eh enggak boleh nganggupis, bis apa jeep itu eh pulang pulang semua tidak boleh membakar gereja itu tidak boleh tidak boleh kita ini orang Islam rahmatan lil alamin pulang pulang balik ke pesantren wes wes arek wes pergi dari gereja Yai Said Yai Said Khalil Aki balik nang pesantren itu kan arek cian nang dia arek gimang terus balik nang kuda datang ngobong toko <laughs> hei kan saya sudah suruh pulang lupa cari yang tidak boleh tadi gereja pak <laughs> Ya ini mesti medur aku mau wes salah kalimat gue kudu lengkap tidak boleh bakar gereja, tidak boleh bakar toko, tidak boleh bakar warung, tidak boleh bakar sesuatu kesel aku. Nah, alhamdulillah sing Magelang iku ngene. Wis saiki rene oh, tak kon nang Jogja. Jadi perwakilan dari 93 laskar loh ya, pasukan loh itu itu itu semacam pasukan milisi toh, zaman biyen, milisi. Masing-masing paling tidak satu batalion gitu. Terus aku nang Jogja perwakilannya termasuk ketua FPI ngene aku gak dodo urip kon iki kepingin paten-patenan tak kepingin urip bareng sing rada sejahtera jane iki nek saged iki bareng-bareng cak lah wis ya jane kono ya gak seneng sing paten-patenan nah, wis nek ngono Konco-konco Cina kon rene nih kepala kepala nih ketua ketua nih, wes akhirnya ngelompok Cina-Cina nende kadipira. Wes, wes hari ini tak gawe acara di pasar. 40 ribu orang yang datang tak no deklarasi. Sing jenojane tak kandani, sampean niki dijak urip bareng-bareng sing enak, sampean niki sing loman. Kare arek-arek niki. Aja atik enteni dijaluk ta. Sampean ngekei, ngono lho. Jadi tak wuruki carane ngerampok sing halal. Lu agak ngenteni nek nek nodong kan salah tuh. Wis tak disiki, sampean iku sing luman po. bu beras-beras rung kuintal, bu apa pokoke rutin lah sampean iku ya. Cek seneng arah-arah iki, cek njogo sampean kabeh, rukun kabeh. Jadi gak perlu di jalo wis wis ngikai lah sih. afik ta iku? Menawarkan sedekah atau kepada mereka malahan. Ngono jadi arah-arah lumayan. Jadi sekarang damai di sana. Tapi bisa meneh kata kita kan kata kata enggak tak jarno ae. Iki nek ndek ndukur nemen iki. Reklamasi sapi turutin nek nemen tak surung iki cek nang wis. Cek nang wis lumayan kok terus arek-arek cilik-cilik semua se Indonesia TK PAUD menyanyikan balonku ada lima rupa-rupa warnanya apa sese merah kuning kelabu terus merah muda dan biru meletus balon hijau dor kok ijo iki karepe opo arek sapa sing ngarang lagu iku biyen sing meledos kok ijo iki karepe opo arek ngono rek iki kata lagu anak-anak tapi kok medeni ini Jangan bilang saya anti Cina, jangan bilang saya anti Nasrani, anti Kristen. Lihat di YouTube banyak sekali bagaimana saya menampung mereka, bagaimana saya berkawan dengan mereka, gitu ya. Iki masalahnya bukan Cina, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan apa. Geragas. Masalahnya geragas. Ojo nemen-nemen kan. Kon wis oleh kos ndek kene saiki kok tuku kamare. Mari tuku kamare oh oh kok tuku usaha ngono salamane sak saya kok tuku terus kene sing dadi buruh sesuai. Ya apa karepmu ini? Aja nemen-nemen po. Engko perang sampai terjadi lagi loh. Enggak aku repot meneng kok di Kalimantan. Soalnya Madura ben yang ngono iku ndek sampai. Enggak ngono. Jadi masalahnya mereka bukan anti Madura. Pemicunya itu adalah martabatnya harga dirinya orang sampit daya itu dilukai. Karena pelabuhan Sampit di Kaiplang pelabuhan Madura 2. Muring-muring. Lu kok Madura 2? Wah, itu terus perang. Wah, Madura anu tidak punya kesiapan seperti mereka nek wong nek wong daya nek wis ngono iku wis apa jenenge irunge kan teko doan Madura iki Madura iki saya ambu sapi kape, Oke ya, ya ki karo-karo guyon-guyon lah ya, cok muring-muring ya rek ya, cok oh, terus terlalu serem-serem nang aku lah. Aku iki cinta karo kape, cok khawatir, Kan banyak sekali ya teman-teman. Saya kan berteman baik sama banyak Cina-Cina juga, banyak saya berteman baik. Dan aku ya terus terang, Pak cok kebanteran po sampean. menek kebanteran kok jungkel loh sampean ngono aku ngegas, ngegase kudu terukur, ngereme kudu ngerti kapan. Wong orang kok ngegas kalau ngerem to, Pelampiasan dan pengendalian nek ngono jadi naiknya sampai ke bandar kebanter ngegase kok jungkel dhewe sampean. Arak-arak seneng mulihan lah ngono aku. Oke. Jadi Mas, sekarang saya pengen menanyakan yang batu tadi, apa yang kita lakukan? Lah tak nak kita sopoh. Wong praktek, yang Anda sebut kita itu kan Bukan seperti Anda yang menginginkan tidak ada perselingkuhan. Mereka itu ingin ada perselingkuhan kok. Ya tak Dan melok kok. Itu loh. Kecuali mayoritas yang mungkin tidak mengerti. Tapi kan anggar dibagi dua, harus gelem. Satu. Nomor loro. Kalau dihubungkan dengan ulil amri, tadi sudah disebut Pak Muzamil bahwa kalimatnya itu ada u itu pada Allah dan Rasulullah, tapi pada ulil amri tidak ada atiu loh. Kalau terjemahan saya, kalau taat kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak. Tapi kalau kepada ulil amri relatif, ditelok-telok sih. Maka tidak pakai kata atiu. Nah Pak Muzamil sudah mengatakan tidak ada waliul amri kok di diangkat karena karena nyogok. Kan begitu tadi. Sekarang saya tanya sama Anda, saya tegaskan. Anda punya hak pilih apa enggak? Apa terhadap presiden, apa terhadap gubernur, bupati? Punya hak pilih enggak? Punya apa enggak? Lumayan loh, nek ngomong enggak itu berarti top kon. Kon duwe hak pilih apa? Nek senengnya hak pilih berdaulat untuk memilih ya apa sing teko pikiranmu, teko hatimu iku sing metu pilihanmu. Gak tergantung, gak ngenteni se iki ta iki ditentukan oleh parpol itu berarti kon gak gak punya hak pilih. Ku sing punya hak pilih parpol kon kari milih situ singi kita singi ikut toh. Jadi yang punya hak pilih sekarang parpol. Makanya nyun sewu. Intinya struktur Pancasila itu kan satu dinamika manajemen ya. Sila kelima itu adalah goalnya keadilan sosial bagi Saiki uang dalam keadilan sosial tegak sih rakyat Indonesia. Uang rakyat Indonesia umumnya tidak ingin sila kelima kok. Mereka kan nggak ingin keadilan sosial, mereka makmur sendiri maunya. Kemakmuran dewe-dewe pada seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Tonggone gak makmur ya bapak. Si penting aku makmur. Jadi sudah sudahlah keadilan dideklarasikan menjadi kemakmuran itu pun ya tipe dewe. Kan ngono jiwa kita. Betul enggak? Loh, jargon sejak 45 kan adil makmur bukan makmur adil. Nek adil makmur itu nomor sisi yang penting adil ya. Masih amat titik mangane gak enak gak masalah anggar bareng-bareng. Lah ngono sih. Iki gak kok saiki sapa sing mikir ngono? Siapa sing kirim mikir ngono temenan? Gak, gak sih. Jadi memang tidak punya hak kita untuk mendapatkan pemimpin sejati di Indonesia. Wong koyo ngono ini pikiran ini kelakuan kok. Ya ojo sedih gak apa-apa anjane ngono kok. Kata lapo. Sim penting gak lah ngono sih. Makanya aku mau nempuh jalan sunyi. Perangku perang Hondak Perangku perang Hondak di kota Madinah tak bikin jurang yang dalam mengelilingi Madinah. supply dari mana? Ojo kuatir kok sing jembatan ku wong sing jawab malah ngekak iya. Aku gak tau njaluk kok. Mate ya nok tak mate gak masalah mate kok. Jenenge ngurip urip kan kepastiannya mek situ mate. Apa mana selain yang yang pasti selain mati apa? Satu-satunya kepastian dalam hidup adalah mati. Jadi aku sekarang bikin maknya hidup dalam kesunyian dan itu pilihan saya sudah 30 tahun lebih. Itu berarti kayak kondak Madinah tiga apa juglangan sehingga tidak ada komunikasi dengan luar. Dan aku kan menolak komunikasi. Nek kayak TV-TV lokal kan tak ya wis dulur dewe sak desa kan gitu. Tapi nek TV nasional dan akses ke Jakarta kan saya tutup. Kan saya tidak mau menerima tamu-tamu yang orang-orang besar birokrat dari Jakarta. Bukan saya sombong, bukan saya hebat. Aku ini efisien wis tuwere. Aku ngurusi sing temenan. Iki wis jadwal wis gak tek, iki wis gak karu-karuan bengi ndek ndelanggu isu-isu wis ndek kene takdub sampai sore saiki padang bulan kok jam 8 aku wis ndek Jogja meneh efisien aku tidak ada waktu ini untuk menteri nah. bagi kita kan kita kan sama Allah bagi kita kan inna akramakum indallahi akrakum dan itu saya terapkan beneran deh. masih akan satpam kon tak peluk kon anjane kon wong apik gitu loh masih ambune ya nemen kadang-kadang gitu itu jari nesa pame ternyata Cak Nun ya ambu <laughs> <laughs> Oke ya, jadi kondak. Jadi maka saya memilih jalan sunyi. lo apakah terus saya lari dari enggak? Saya tuh standby tiap hari. Standby, standby itu artinya lo nek di kongkong ini tak lakonane. Tapi lagu aku gak dikongkon apa-apa sih. Sing kongkong lah merek piro sih gimana mek piro maknya Sing tekor ini ya sekali-sekali tok. Delek kulaan kok digenggayan di kampus Sebagian. Sebagian lain yang nemen tambahan, <laughs> Garege. Yang batu cukup ya Mas ya? Yang batu cukup ya. Ulil amri juga cukup. Yang ketiga tadi apa Yus? Yang terakhir mau apa Pak Muzamil? Oh, dilema apa? Terus kalau nggak memilih munafik gitu. Ayatnya apa yuk? Nek gak milih kok munafik. Lu ngono badokan loro karo-karone najis kok nek gak mangan munafik iku ya apa? Ya gak usah mangan aku masih mata ya gak mangan itu apa? Di mana aku mangan najis? Di mana mangan racun? Aku bukan temannya Jessica. Apa menang ya? wis lali to kan saiki wis lali kan isu-isu wingi wis lali jadi mas menurut saya tolong dipikirkan kembali apa betul kalau tidak memilih itu munafik gitu loh kan Anda berpartisipasi itu tidak hanya waktu coblosan. Anda bisa menyumbang dan bersodako kepada Indonesia anytime, siang dan malam. Menolong setiap rakyat. Menyayangi orang. Kabeh tak sayang loh, Rek tukang-tukang parkir sanggir aku kepedok kan mesti tak sayang kape. dan mereka semua sahabat saya dan mereka berani merangkul saya memeluk saya berani aku wis wis wis nikmat luar biasa wong konco-konco arek menunu kape. nang warung aku 90% gak bayar ya apa lah tepak ya apa lagi bayar Angger Mbak Fia bayar sudah dibayar Bu tadi. Oleh siapa? Enggak tahu tadi yang pakai baju itu ngono ya. Jadi ku wake malaikat-malaikat apel-apel nang warung. Khusus kayak bayari aku karo Mbak Via, karo anak-anak. Dan itu beneran, di mana-mana aku naik gak cepet-cepet bayar dibayari uang. Dan dahsyatnya mereka itu tidak kok terus nang aku gak. Nyun saya ucap nih kalau bayar pun muring-muring gak, kalau saking seneng gak gak saya ngomong nu pokoknya menang menang bayar terus lu ngomong nu Lho lah dahsyat berarti tanpa pamrih dia. Karena sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang bayari. Itu kan orang-orang dasar, Gitu loh. Dan saya mohon semua itu meniru itu. <laughs> Ya Allah, senengnya di Maya. Saya minta maaf ya yang mendengarkan lewat televisi itu mungkin ada nuansa dan momentum yang tidak tepat yang nanti Anda dengarnya tidak seperti kalau di padang bulan. Karena di sini kan situasinya khusus. Begitu nanti metundek TV kan mungkin saja situasi hati ne wong sapi turute sehingga mungkin tidak tepat sehingga ojo muring-muring tak jaluk. Wong iki iki lak gawe padang bulan, gak kayak TV. TV-ne jaluk tolong oleh gak tak tayang monggo gak masalah asal sodako. Sodako itu artinya kono gak usah bayar, gak usah transaksi, muat-muatan sakarapmu kono. Gitu loh. Iki sodako. Lah kepa. Aku gak butuh duit, rek. Terus tak turun nanti yo. Nah maksud saya, saya sama Kiai Kanjeng dan teman-teman maknya di Kadipiro itu sudah menghitung bahwa saya kira kok lebih baik sodako gitu loh. Jus, nah itu dianggap rugi ya gak rugi lah apa wong wong dulur tambah akeh kok rugi apa gitu loh. Tadi Semuanya kita pakai sodako. Semua tayangan di ADTV, Aswaja, apa, TV 9, sekarang JTV itu semua tidak ada transaksi. Begitu pesan saya dan saya mohon kalau ada penyelewengan di birokrasi saya, waduh, tolong dilaporkan kepada saya karena rezekiku gak mek ngene rek, gak mek tek tek rezekiku ono sek ngene ono. Ono sing sik ngene iki ono. Jadi rezeki itu datangnya min khaitsula yahtasib. Jadi ojo sing ketok motot tok. Iso dodol ini iku rezeki. Kadang-kadang kon memberi murah kepada pembeli, itu nanti kamu dibalas Allah melalui putaran yang tertentu. Jadi ojo rumah samur rezeki sing kok debdok. Dan saya sangat percaya itu. Karena saya tidak memenuhi syarat untuk semua transaksi. Dan saya menolak semuanya itu. Ya apa, kiai kanjeng karo aku tahu promosi ta, tahu nggak proposal ta, tahu nawak nawak ta. Padang bulan ini tahu nggak pengumuman ta, nggak sepanduk. Hadirilah pengajian, lah gak tahu sih. Kene iki gak ngomongno, gak njaluk wong teko wis monggo-monggo nek anjane enak bareng-bareng ayo bareng-bareng nek kene. Teko alhamdulillah gak teko alhamdulillah. Jangan lupa dulu padang bulan itu sampai 30 ribu orang, 40 ribu orang. Kemudian tinggal 300 orang, 100 orang, 50 orang. Aku gak pateen. sing teko mek telu aku ya tetep ngene iki sing teko 30.000 aku ya tetep ngene iki aku gak berubah Aku insya Allah wis duwe keyakinan sejak kecil ngene iki uripku dan tak lakoni dalam keadaan apapun. Dan aku tetap memuji Allah, mencintai Allah dalam keadaan duduk maupun berdiri, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan jauh dengan istri maupun pas dekat dengan istri. Loh, gak ono ayat sing terakhir ini <laughs> Ditambah dhewe gak apa-apa Gitu. Ahli fikih bilang ndak apa-apa. Oke rek, ya yus wis sambira Bismillah. Nyun sewu ya cok muring-muring sing delok di TV ya. Ya bismillah cok cok muring-muring sekali lagi tidak setiap omongan di suatu nuansa bisa berlaku sama dan berakibat sama di nuansa yang berbeda. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada semua hadirin dan para pemirsa di rumah. Eh, menurut saya Indonesia ini secara struktural karena metode metode ngono ya ya saya saya wah nih lah saya kira sekarang segala Mas Hakam sendok maju untuk memimpin selawat terakhir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah eh, kita berkesempatan untuk menghadiri padang bulan Majelis Ma'iyah yang sudah sejak tahun 92 kalau nggak salah. Kemudian eh, sebagai untuk kekerapan bersama, saya hanya mengkilas balik dari yang dulu pernah saya lakukan di, di sini, mengikuti di sini uh, saya sendiri di sini mengikuti padang bulan sekitar awal 95 waktu itu masih menggunakan kursi di depan musola sana Pak ya, Pak Yus, Pak ya. Kemudian kedatangan saya ke sini pun dulu sendirian, selalu sendiri dari Lamongan sana. Asli Lamongan, Bangladesh, Bongso Lamongan desa ada satu teman yang mungkin juga sekarang masih aktif yaitu uh, eh, Pak Pak Guru Suhada yang mungkin uh, aktif di medsos juga itu kayaknya. Hari ini juga mungkin datang eh, Bapak uh, siapa Suhada ter kemudian dari awal ketika masih sepi sekitar tahun 95 95-an saya berangkat sendiri diantaranya antaranya kesan yang waktu itu saya alami turunnya di Peterongan, kemudian ke mana ini? E, Senden, dari Senden jalan kaki lewat e, apa namanya? Tanggul sampai di sini. Sebelum maghrib sudah sampai sini pulangnya nanti jalan kaki kembali. Dan ini kami lakukan e, pada waktu itu memang masih minim serba minim. Dari gaji saya beraktivitas di sekolah kurang lebih gaji waktu itu 25 ribu saya simpen, saya angan-angan pada saat pada bulan untuk bisa berangkat. Kemudian dan eh, alhamdulillah aktif, jarang sekali absen. Bahkan pada sekitar 97-98 padang bulan itu diliburkan secara resmi oleh Cak Nun, namun kita masih diberi kesempatan untuk datang dan mengumpul membuat lingkaran dengan demi uh, apa dikasih informasi supaya berbaju putih. Entah apa maksudnya dulu, kemudian muncullah yang namanya ma'iyah akhirnya. Uh, dan dari padang bulan ini, saya dari padang bulan ini awal uh, membuat saya terus terang uh, merasa lebih punya apa pegangan, punya cara cara pandang cara pandang atau cara apa way of life kata orang sekarang mungkin untuk lebih aplikatif terhadap nilai-nilai yang ada di di masyarakat kita dan juga pemahaman-pemahaman menambah pemahaman-pemahaman kita semuanya. Begitu juga pada saat saya uh, merantau sejak tahun 2003 itu sampai sekarang, kemudian hikmah yang lain sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz uh, eh, Fuad bahwasanya jadi guru itu enak dan saya tidak menjadi guru tapi dekat-dekat ke guru sehingga kebagian berkahnya dari guru tersebut yaitu Ustaz Fuad diantaranya di mana e, dan juga Cak Nun tentunya di mana di mana tempat bisa berinteraksi bisa nyambung dengan siapapun terutama dengan jamaah ma'iyah pada saat bertugas sebagai e, petugas haji misalnya melihat jamaah yang berpakai pakai peci spesial karya Pak Andut ini almarhum Pak Ndut langsung nyambung ada salah satu petugas e, dokter kesehatan e, petugas kesehatan yaitu salah satu dokter dari Tangerang kalau nggak salah juga ternyata sama Mak makyah hanya karena identitas peci karya Pak pandut ini ini hebat salah satu kehebatan dan berkah dari e, eh, makyah Demikian sekilas yang mungkin supaya uh, untuk supaya untuk uh, membuat keakraban kita semua dan uh, lain waktu, lain tempat mungkin kita bertemu. Silakan uh, kami mohon untuk bisa disapa sebagai jamaah juga sebagai sama saudara. Demikian pemimpin muslim yang zalim atau pemimpin kafir, lo, itu kan jadi statis, jadi benda padat. Ini bukan padat kok ini ini aliran kok tajri min tatial anharu fi itu ojo didelok sungainya tapi didelok karakter bahwa ada air yang mengalir jadi dinamika air yang mengalir itu nek kali gaya apa wong kon bendina ya sapa kali terus dimingi-mingi kali ndek swarga engko dinyak karo malah nek kali tok <laughs> ya lah dan itu berapa puluh kali ya Pak di Quran sebut tajri min tahtial anharu kholidina fiha abada. Terus allah senginya Allah kali ya mungkin kecil ya mas Kayak apa ini kali. Nah, maka Anda harus melihat makna-makna yang tidak terlihat, yang tersirat, yang disimbolisasikan oleh kata sungai. Sungai itu tidak penting, tidak penting tanah dan lubang dari di tanah itu yang memanjang. Yang penting adalah bahkan bukan airnya tetapi mengalirnya betul enggak lu nek nek menang duduk kali jenenge hmm lumba jelas ya ya oke sekarang tak alon-alon mas ya ini sih saya pribadi itu nduwe setelan ini setelan nanti kulo ya. Tidak berarti harus terjadi ya. Wis kono rek lek-leken dunya kono entekno kon sak dunya kafir kabeh aku gak karo bojoku karo anakku masih kok pateni aku tetep ngono iku kok ide-ide aku tetep ngono iku wis kono sak Indonesia sak dunya kono sakarmu kono menango kono aku tak kalah ya. tapi aku gak gelem berubah dari keyakinan saya itu setelanku tapi aku engko sing dadi sapa aku gak peduli Sing penting ojo wani-wani jemuk aku. Nah. Karena tugasku me ku anfusakum wa ahlikum naro kok. Di depan Allah. Aku kan tugas apa-apa nang Jawa Timur, nang DIY, nang Indonesia gak duwe aku, gak ditake apa-apa. Anggit mungku aku di alam barzah terus diadili. Gimana tanggung jawabmu terhadap Indonesia? Tanggung jawab nopo aku. Kula mboten dikengen napa-napa kok, buat mboten diamanati napa-napa kok. Kula menganut kalau Gusti Allah katanya ku angfusakum wa alaikum naros tanggung jawab kula tanah anak bojo kula. Ngono aku setelan to ya. Lah nek aku gelem berbuat untuk Indonesia sodako, jenenge rek. Aku gawe yang ngene iki sodako, iki. Ngono gak kok memperjuangkan apa cek Indonesia gak. Aku sodako. sak nore nemene kaya ngene iki ya lah. melok nandur-nandur satrio didik ngono lho. Mek ngono tok. Jadi aku gak ganti beban apa-apa, sodako kok aku. Lagi alon-alon, sing batu sih. Pertanyaanmu lah dalam keadaan di mana ada perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi, itu apa yang harus kita perbuat? Ngono Aku takon sing kok maksud kita itu sopo Eh? sopo Kita itu sopo Eh? jumlah piro? Oke ya, sekarang kita cari kita itu. Tadi kan saya mengatakan, nek kuantitatif formal kita mayoritas, nek kualitatif esensial, substansial kita minoritas, gitu ya. Oke. Aku lakukan, Islam itu kualitatif atau kuantitatif? Sing dicek Gusti Allah iku KTP-mu, identitasmu, tak kelakuanmu. Berarti kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Tidak ada. Jadi hidup ini sebenarnya kata kerja karena kita tidak sempat berhenti. Jadi Islam itu sendiri kan bukan kata benda ya Fuad ya. Dia punya sifat dinamis kata Islam itu. Nanti Fuad mohon menjelaskan. Jadi kini gak kau berleren. Kau tahu leren? Kon iso leren. Leren itu berarti kamu mandek di satu titik dari alur waktu. Iso kan mandek. Gak iso. Kon gelem gak gelem melok waktu iki melaku terus. Ketika kon ngomong tu, iku wak wis dadi masa silam. Ya tak gak? Allah begitu Allah selesai diucapkan sudah masa silam kemudian ak eh, masa kini Begitu bar ake masa silam bis Kon gak berleren. Kon kadang-kadang terus menengok iya yo iya, wah iya yo iya, iya ngono tapi tunggu guyu dhewe kok nanti nanti ngilang no stres mergo utang iku bahayatane ngono-ngono iku kan. Ya, jadi nggak pernah berhenti. Jadi kenapa dunia rusak? Karena ada perlembagaan-perlembagaan yang tidak diperlukan sebenarnya kalau Anda jadi menteri itu perlu ada institusi kementeriannya terus Anda menjadi menterinya. Tapi kan Anda menjadi menteri ketika Anda menjalankan tugas kementerian. Begitu longgo angop ya duduk menteri kan. Ya tak Masa anak menteri tugasnya angop. ngerikin di kursi wis duduk menteri kan begitu kon nyicil pulpen menang, nanda tangani apa jenenge eh, pembangunan opo mergo wis bayar ini ya wis tanda tangani menteri kon begitu juga jadi kita tidak pernah berhenti Uripku gak tahu berhenti. Mulane ojo nemen-nemen olehmu bangun dunyo. Wong kon gak tahu leren kok. Mulane Gusti Allah ngomong ini visa visabilillah. Berhijrah di sabi jadi di jalan, hidup itu di jalan. Wong bukti ini, semua aturan dalam Islam, substansi-substansi nilai Islam itu semuanya adalah memakai kata jalan. Syari, jadi syariat. Torik, torikot. Sirot, apa mana ya buat? Sing syariat dari kata syari. Di dalam tau kan Syari lah dalam saya kan kok gupuh bangun nomah gitu. loh Kan niku kate manggon tak kate melaku sing jelas. Jari visabilillah. cari kau niku ndonga ihdinas siratal muslim ya Allah berilah aku jalan yang lurus. Lah kok kon gopoh karo bangun-bangun dunya, bangun-bangun lama lho. Kon niku jare njaluk dalan. Kon niku njaluk dalan tak kate njaluk omah. <laughs> Dadi nyenengno Islam niku. Nek didelok-delok dhewe ku tunggu dhewe lah ya jungo ku ya gak jelas. Mang aku ngomong ya Allah berilah aku jalan yang lurus begitu wis dikai malah lunggu. Lu kan niku ya apa sih kan niku? <laughs> Nyeneng lah ya deh ya. Mulai nek kon cerdas iku uripmu seger. Ya ta tadi kudu nguyu dhewe karo dungane dhewe ngono lho. Ya ta. keluarga sakinah mawadah rahmat. Saya minta tolong ya iku jani jane digunakan di Indonesia tok tadi di sing jeneng keluarga sakinah mawadah warahmah iku wis iku pokoke wis klise wis kabeh wong ngomong keluarga iku kudu sakinah mawadah warahmah ngono sakinah iku nek bahasa Inggris prasaku lho ya pomah ya ya pomah ya ya apa pomah apa mapan apa menetap menetap lah ya pomah iki kucingmu wis pomah <laughs> jeneng no menek wedok jeneng no sakinah nek lanang no sakin gitu ya solikin oke okay, solikin terus engko maru malaikat liwat kon iku jare kate mlaku fisabilillah kok tujuan hidupmu iku manggon secara sakinah sing jelas kon iku mlaku talunggu ngono ya apa kon nek kon pinter kon sastrawan jadi ya jawab malaikate ya saya duduk dalam rangka berjalan dibantah meneh ah, malaikat itu ya ahli retorika bagaimana mungkin duduk sebagai berfungsi sebagai jalan secara fisik aja mekanismenya tidak mungkin lu bantan karo malaikat kan asik oleh ganjaran kan mlebu insya Allah kan lu kok mau swarga lu tau bantan-bantan karo malaikat ya Oke ya tak singkat Intinya adalah Kepemimpinan itu terus kita lakukan Sampai kita bikin padang bulan ya harus jelas kepemimpinannya Karena semua orang Ini wis 4 tahun kata ya wis tahun ke-24 itu masih ada loh teman-teman di Indonesia bu kelas kelas sing endi bu level sing endi itu masih melayakan agendanya jane apa cak nun aku gak tahu tuku buku agenda agendanya apa jadi orang itu tidak berbuat sesuatu kecuali dia punya motif menurut nah kita motif sak sembarangi dari anus itu jadi memang ditakoni tiga Washington itu dalam rangka apa padang bulan ya dalam rangka padang bulan tujuannya padang bulan bahkan aku ingin kamu berbuat baik tujuannya apa sih mencari ridho Allah menurut aku guys berbuat baik tujuannya berbuat baik ya. Lu nek soal itu dawa mesti ya. Otomatis yang berbuat baik kok. Ya tak gak. Lah apa kata kok sebut-sebut? Mulane ndonga ya sing pinter ya Allah segera anugerahkan kepadaku seorang putra yang ganteng ngono Itu kan dungo sing sekali tangguk mendapat dua ikan jaluk anak berarti lo dikai bojo sih. ya tak gak? Engko timbangane kan njaluk bojo dok mari ngono gopoh kabeh jaluk anak menes kesuwen. Terus engkau allah malaikat sing ngenyang Kamu wong belum kawin kok minta anak. Ya Allah kan Maha tahu. Tidak mungkin Allah memberi saya anak tanpa terlebih dulu memberi istri kan gitu. Oh cerdas kan cerdas. Nih, iya, iya. sampean buatan tahu rabi niku nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, hal-hal uh, mengenai aplikasi kepemimpinan dan resiko ABC-nya nanti kita omongkan. Jawab barangkali Cak Yus. Cak Yus mungkin bisa memimpin. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk kesempatannya Cak Nun <clears throat> Cak Fuad Dan panitia penyelenggara Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramdan Asal kota Batu <clears throat> Saya ingin membahas tentang masalah kepemimpinan ya Yang tadi banyak paradigmanya Mulai dari sudut pandang Islam maupun eh, Yang Cak Nun sampaikan Tapi beberapa literatur yang saya baca Mengenai pemimpin. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Penekanannya pada pengaruh. <clears throat> Sehingga eh, paradigma kepemimpinan yang baru itu adalah menjadi pemimpin tanpa mahkota atau leadership without title. Menjadi pemimpin tapi tanpa harus menjadi pimpinan, tapi dia memiliki pengaruh. Dan ini terjadi kondisinya ketika Eh, penerapan demokrasi ya dan terjadi di hampir semua daerah di mana orang-orang memiliki modal yang kuat itu mereka tidak selalu menjadi bupati ataupun wali kota, tapi menggerakkan eh, atau membuat boneka yang nantinya uh, memenangkan kepentingan uh, para pemilik modal yang disebut tadi secara kuantitas kita memang umat Islam terbesar tapi secara kualitas kita kalah dari permodalan kalah jaringan internasional pun juga kalah apalagi orang-orang China sekarang sudah mengirimkan banyak anak-anaknya e, misalnya sekolah di Taiwan, di China dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan <clears throat> dengan nenek moyangnya yang ada di daratan China misalnya. Sehingga banyak terjadi. Contoh kasusnya di Batu. Batu saat ini kan kalau teman-teman lihat pembangunannya sangat gembar-gembor ya, benar-benar sangat dahsyat dalam hitungan dua periode kepemimpinan Pak Edi Rumpoko tapi kita lihat di mana masyarakat Kota Batu itu adalah masyarakat agrari, ya sama kayak Jombang, Kediri, di mana masyarakat yang dulu mayoritas itu adalah masyarakat petani yang memang makmur karena hasil pertaniannya, di mana sekali kalau panen bisa beli motor, mobil hingga rumah. Tetapi sekarang dipaksa menjadi masyarakat industri pariwisata yang notabene ternyata di belakangnya itu ada namanya Pak Sastro sebagai uh, pemimpin tanpa mahkota, Pak. Yang saya sebut tadi leadership without title ya karena paradigma kepemimpinan terbaru seperti itu sehingga banyak kepentingan-kepentingan pemerintah yang kita yang seharusnya menekankan pada kesejahteraan umat atau sosial welfare tetapi lebih mementingkan pada pemilik modal yang besar terjadi perselingkuhan antara birokrasi dan juga korporasi dan ini sangat dahsyat loh pak karena kita ketahui bahasanya seperti Jatim Park Group itu ngemplang pajak 55 miliar kalau kita dari sudut pandang bisnis oke okay lah nah kalian pajak itu tidak apa-apa. Tetapi ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility yang dimana itu hasil dari keuntungan sebagian perusahaan harus dialokasikan ke masyarakat. Penekanannya ya misalnya kalau batu sudah rame gitu ya dibikinlah jalan yang lebar yang bagus, penyediaan lahan parkir eh, yang diswadayakan ke masyarakat dan hasilnya sharing profit ataupun eh, ke UKM-UKM harus diberdayakan sehingga pembangunannya itu Eh, memberikan uh, multiple efek atau efek yang dom, uh, domino terhadap masyarakat ataupun um, umat. Terus pertanyaannya tadi saya menekankan bahwasanya kalau kepemimpinan yang modal eh, yang seperti itu gimana Pak MH? Yang terus ini kan kaitannya erat nanti yang pemodal besar memberikan e, suntikan modal bagi pemimpin boneka dan nanti ujungnya money politik. Money politik bahasanya di Quran sudah jelas loh Pak Enggak pertanyaannya? Ya, ya benar. Pertanyaannya kan antara yang disuap dan disuap juga sama-sama berdosa. Dan kebanyakan orang yang dalam demokrasi nggak tahu yang nanti menjadi pemimpin yang penting dapat uang akhirnya nyoblos dan akhirnya rusaknya sistem. Dan e, posisi kita sebagai umat apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti itu? Ya, okay. itu aja saya. Oh, ya? ya. Oh, Oke. Okay. kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jarno jarno kok tambah tua tambah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi dari Blitar. Uh, tadi disebutkan uh, tentang kulukum roin wa kulukum masulun an ro'yatihi kan Berarti ada timbal balik dari sebuah kepemimpinan yaitu ya pemimpin dan rakyat intinya kan gitu. Lah ngomong dari segi sudut pandang rakyat kan tentu ada uh, ayat yang atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum dan seterusnya. kula mboten apal. <laughs> e, eh, nah, itu mungkin ini pertanyaan yang sebenarnya kula pribadi tasik bingung. Jadi penerapan konsep apa ya taat kepada ulil amri itu kalau di di di Indonesia itu sebenarnya yang bagaimana? Karena e, wacana ulil amri sendiri Nggih nuwun sewu, beda sumber, beda jawaban juga. Ada sumber satu mengatakan ul amriki ya isinya ada ulama, ada umarok dan sebagainya. Ada lagi ya kalau di Indonesia ya presiden dan kawan-kawannya itu. Nah tadi eh, Cak Nun bilang Nah, kalau gubernur, presiden soalnya petugas. Nah, ini terus terang saya semakin membingungkan diri. <laughs> nah, intinya okay. itu ulil amri itu bagaimana? Soalnya kan yaitu perintah di koran juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurtubi asal Sampang Madura. Wah, waduh, sangat uh, cukup menarik tentang tema pada malam hari ini mengenai tentang pemimpin. Tadi sempat disinggung juga antara kita untuk memilih pemimpin yang kafir, adil atau muslim tapi zolim. Nah, di situ sudah terjadi ketimpangan di sini, Cak Nun dan kita sebagai saya pribadi juga sebagai makhluk yang awam pasti akan memilih untuk diam. Tapi juga bingung juga karena kalau diam nanti pasti akan eh, sebagai bentuk salah satu kemunafikan kita dan memilih kita juga salah nanti. Yang sebetulnya anu begini, masalah pertama teman dari batu pertama ya. Jadi bagaimana menghadapi perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi ini. Ya kalau jawaban saya ya ayo niru Rasulullah menghadapi mereka. Gitu loh. Kita harus benar-benar meniru Rasulullah. Yang terjadi di Kuras pada saat itu ya perselingkuhan antara pemilik-pemilik korporasi Kures-Kures Corporation itu ya dengan para penguasa-penguasa penguasa Kures. Dan caranya Rasulullah adalah satu Teman perhatikan sejarah Islam. Ini yang sering di dipelintir-pelintir orang. Orang mau berkuasa, mau jadi gubernur, mau jadi mau jadi pejabat lah. Tolong bedakan antara pejabat dan pemimpin. Itu berbeda ya. Karena kalau pemimpin, kalau pakai hadis yang dibaca siapa tadi? Mas tadi kulukum ra'in, setiap orang itu harus jadi pemimpin. Ya apa enggak? Tapi tidak semua orang jadi pejabat pejabat dan tidak pasti pejabat itu seorang pemimpin pemimpin. Sebagaimana pemimpin tidak pasti pejabat. Nah, ayo kembali kepada Rasulullah. Coba saya tanya sekarang, Rasulullah itu diutus punya target untuk jadi presiden enggak? Punya target untuk jadi raja enggak? Hah? Tidak kan? Nah, Rasulullah membangun apanya? Terus kalau setelah ditinggal Rasulullah, ternyata umat Islam menjadi pemimpin dunia itu karena apa? Nah kan begitu. Ini yang perlu kita pelajari. Rasulullah itu seorang nabi, seorang rasul, ya. Yang dihadapi jelas perselingkuhan birokrasi dan korporasinya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, gitu ya. Al-Walid bin Mughirah dan seterusnya Ya. Lalu Rasulullah yang dilakukan bukan merebut kekuasaan dan Rasulullah juga bukan merebut kekayaan. Ya apa enggak? Kan begitu. Rasulullah melakukan hal yang sifatnya jangka panjang. Kalau Rasulullah itu ya punya target kekuasaan, Islam itu akan pendek umurnya. Rasulullah meninggal, Islam habis. Ya apa enggak? Habis. Nah, dan seandainya Rasulullah itu punya target kekuasaan, Rasulullah itu tidak perlu berlama-lama. Tidak perlu berlama-lama. Tolong ini yang dia. Maka kalau sekarang teman-teman seperti ini, ini ada skenario Allah Taala. Kalau Rasulullah itu punya target kekuasaan, ingin menjadi presiden, ingin menjadi raja, menjadi penguasa di tanah Arab pada waktu itu, Rasulullah itu tidak perlu sampai harus berlapar-lapar. Tidak perlu Rasulullah sampai di blokade 4 tahun lamanya. Sampai makan dah daun, ya apa enggak? Sampai, sampai makan daun. Dan Rasulullah juga tidak perlu sampai hijrah ke Madinah. Ngapain? Karena sejak Rasulullah diutus jadi nabi dan baru empat tahun jadi nabi, pimpinan Quraisy sudah datang kepada beliau. Ya apa enggak? Pernah tahu sejarahnya enggak? Pimpinan Quraisy sudah datang. Muhammad datang kepada pamannya namanya Abu Abu Talib. Ini gimana Abu Talib? Ponakan kamu kok begini-begini lama-lama, set, set, set. Sampaikan gini-gini. Akhirnya sudah terjadi dialog dengan Rasulullah. Mereka ada Muhammad, apa yang kamu bawa ini perkara besar bagi kami. Kan begitu ya. Kamu telah membuat persekutuan kami berantakan. Gitu ya. Kamu telah membuat apa? Kamu sudah bilang kami ini orang bodoh karena yang berberada dan seterusnya. Maka kalau kamu mau, saya akan menawarkan sesuatu kepada kamu. Rasulullah jawab, silakan. Apa tawaranmu? Maka mereka menjawab, kalau kamu mau jadi orang terkaya Muhammad, kami semua pemimpin Quraisy, semua orang-orang kaya siap mengumpulkan hartanya dan akan diberikan kepada kamu sehingga di sini tidak ada orang yang lebih kaya dari kamu. Nah itu. Kalau Rasulullah targetnya kekayaan, mampu enggak? Ya kan? Tidak perlu hijrah ke Madinah. Empat tahun wis kaya Rasulullah dan Rasulullah menjadi konglomerat nomor satu di Mekah. Mengalahkan Cina sekarang. Loh ya, mengalahkan Anthony Salim zaman dulu tapi gitu ya. Nah, ya kan? Terus ditawarkan yang kedua, apa kamu begini ini Muhammad kamu menginginkan jadi penguasa? Maka dia berkata, ini Muhammad semua ini kepala suku. Nah, maka jawaban saya, kalau umat Islam sekarang bukan jadi pejabat, ingin memimpin dunia atau ingin memimpin Indonesia, Jawabnya gampang. Ya kembali kepada Rasulullah. Itulah. Kepada Rasulullah. Nah sekarang kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah. Ya akhirnya seperti ini. Gitu ya. Seperti ini. Nah, terus apa yang diinginkan Rasulullah? Orang bertanya-tanya. Muhammad ditawarin ini. Jawaban Rasul kan tadi jelas. Jangankan itu, matahari kau taruh tangan kananku, bulan kotor, aku tidak akan berhenti. Mereka loh yang dicari Muhammad ini apa? Kan begitu. Muhammad ini mencari apa? Apa yang dicari oleh beliau? Nah. Diundur dengan perjuangan yang seperti itu. Nah. Rasulullah tidak menjadi kaisar. Rasulullah tidak menjadi raja. Tapi akhirnya umat Islam memimpin dunia. Kenapa? Karena yang digarap Rasulullah menciptakan orang-orang beriman, orang-orang yang bisa beramal so, beramal soleh. Itu. Maka kamu untuk bisa mengalahkan ini, ya, untuk bisa mengalahkan korpo, perselingkuhan tadi, gak usah ingin jadi bupati Batu. Gitu ya. Gak usah ingin jadi gubernur DKI, gak usah ingin jadi presiden di Indonesia. Yang penting ayo kita garap diri kita masing-masing sehingga kuat imannya dan bisa beramal soleh. Nah sekarang karena kita tidak garap sungguh-sungguh ini malah diece orang itu. Diece orang daripada apa? Muslim dolim. Malah Said Agil Sirat bilang gitu katanya. Padahal ketua NU yang aku sayangi. Gitu ya. Nah, ya kan, nah, wah iso-iso nih ngomong gitu. Nah, berarti di sini agak digarap. Nah, di situ loh ayat yang jangka panjang. Maka teman-teman semua, Rasul akhirnya berkata, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun." Itu setelah iman dan amal soleh ini terga, tergarap. Maka ketika Nabi Muhammad itu meninggal dunia, ya, wafat, sebetulnya siapapun bisa jadi khalifah waktu itu. Seandainya Abu, Bakar iya, Umar iya, Utsman iya, Ali iya, Abu Ibadah Jarrah, Abdurrahman bin Auf, saat bin semuanya pantas waktu itu. Seandainya di lotre saja gak akan salah pilih. Karena semuanya sih siap. Nah kalau sekarang begini-begini ini. Jadi menghadapi perselingkuhan corporation dan birokrasi ya ini. Itu saya kira itu yang kita lakukan sekarang jemaah Ma'iyah ini. Dan saya yakin sampean ini besok calon-calon pemimpin. Bukan calon pejabat tapi pemimpin pemimpin, bisa pemimpin dirinya sendiri, pemimpin rumah tangga, bisa pemimpin yang dalam skala desa, kabupaten, bahkan du dunia. Saya yakin wah oh, ini anak-anak muda semua kok. Saya menjadi tidak frustasi karena melihat sampean ini semua. Nah, ya. kalau enggak saya sudah nyalon. <laughs> Siapa lagi? Itu. Nah tadi bertanya, Katanya ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil am amri minkum. Nah kalau kita mau pakai pola pikir radikal revolusionernya fikih Muzamili, gitu ya. Apa memang ada sekarang? Itu ya. Ulil amri itu. Kalau kita dituntut-tuntut harus taat ati Allah wa ati Rasul. Apa memang ada? Ulil amri itu prosesnya tidak seperti itu. Gitu ya. Ulil Amri itu bukan hasil suap. Gitu ya. Ulil Amri itu bukan hasil manipoli politik. Nah sementara anda ngentut, kok kita suruh bermakmum iki piye? Kan sama dengan adiknya Imam Al Ghazali disuruh bermakmum kepada Imam Ghazali yang ternyata badannya berlumuran dah darah. Jadi kalau ada orang bilang begitu, ya ulil amrinya dong dulu yang pantas jadi ulil am amri. Maka menurut saya sekarang ulil amri juga ada. Yang hakiki loh. Kalau imitasi ya. Nah, ya nggak apa apalah Nanti saya di, dimarahi kiai kiai NU. Itu ya. Karena kiai NU sudah menyatakan. Tapi itu nggak boleh statis sebetulnya. Ya statis tahun 52 menyatakan pemerintah Indonesia ini waliul amri ad-daruri bis bisa bisaukah hingga harus ditaati ya. Tapi saya kira yang sekarang karena semua hasil membeli saya kira bukan waliul amri yang harus di, ditaati apalagi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri gak ada wa ati nya yang ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil am ulil amri saya kira oleh karena itu maka Anda ayo kita harus berpikir revolusioner kita berpikir alternatif alternatif bagaimana betul-betul ada ulil am ulil amri itu. Ya, ya tadi itu kita jadi Rasulullah lah ya. Jadi Rasulullah sehingga kita pantas semuanya kita akhirnya menjadi pemimpin. Gitu saja. Terima kasih.